Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd akhwani para pendengar yang berbahagia rahimani wa rahimakumullahu jami'an kita dapat bertemu di saluran ini untuk kajian hari ini kita akan mengambil tema tazkiyatun nufus dan insya Allah pada hari-hari berikutnya, Selasa berikutnya kita akan kembali membahas masalah Al-Kabair atau buku Al-Kabair. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sekarang hidup di dunia. Inilah dunia. Jika kita ingin bahagia, maka jangan pernah berimajinasi dan berkhayal mendapatkan sesuatu yang serba sempurna dalam hidup ini. Sebab dunia itu serba kurang. Dunia bukan surga yang memiliki kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dunia ini mengimpun menghimpun dua hal yang berlawanan kebaikan dan kejahatan, kedamaian dan kerusakan, kesenangan dan kesedihan, kepuasan dan kekecewaan, kebahagiaan dan penderitaan. Dunia adalah kesenangan yang menyusahkan. Kehidupan dunia ini penuh dengan resiko, penuh dengan keanekaragaman, banyak bercampur dengan kekeruhan serta syarat dengan kepayahan dan keletihan. Maka dari itu tak mengherankan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah au aliman au muta'alliman." Dunia ini terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah apa-apa yang mendekatkan diri kepadanya atau orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al Albani di dalam Sahih Jami'. Karenanya jika kita ingin meraih bahagia, terima dan hadapi dunia apa adanya. Jangan menggerutu dan jangan pula larut dalam kekecewaan Sebab terlalu banyak yang mengecewakan dalam hidup ini. Berlatihlah untuk ber, bisa beradaptasi dengan dunia dan keadaannya. Posisikanlah diri kita hadapi kondisi yang tidak mengenakan agar kita bisa mengeluarkan diri kita ini dari aroma eh, agar kita bisa mengeluarkan eh, darinya aroma yang semerbak wangi. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya suatu kebaikan yang sangat banyak. Jika seseorang menyodorkan suatu yang buruk kepada kita, maka segera cari cara untuk mengambil yang baik darinya dan tinggalkan sisanya yang buruk. Demikian pula ketika menghadapi suasana yang tidak mengenakkan, maka cari dan perhatikanlah celah yang memancarkan sinar darinya segeralah hengkang dari kesempitan. Lihatlah bagaimana para salaf dahulu seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Taimiyah dan ulama-ulama lainnya mereka dijebloskan ke dalam penjara bertahun-tahun lamanya dibuang dari negerinya diusir dari tanah airnya namun mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk beruzlah menyendiri mendekatkan diri kepada Allah dan di sana pula mereka menelurkan karya-karya ilmiah yang menjadi warisan berharga bagi umat ini. Maka janganlah biarkan diri kita binasa apalagi hanya karena masalah yang sepele. Sebab betapa banyak orang yang dirundung kegelisahan, kegundahan dan kesedihan hanya disebabkan masalah sepele. Berapa banyak orang yang bertikai dan saling mendalimi hanya karena masalah sepele sepasang suami istri bercerai dan dua orang sahabat saling membenci karena masalah yang sepele. Ini adalah sebuah musibah, ini adalah ujian. Mengapa itu bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka tidak memiliki tujuan hidup yang tinggi lagi mulia. Mereka tidak memiliki perhatian dan kesibukan yang mulia untuk mengisi waktu-waktu mereka. Pikirkan saja ikhwan Fidin, Mungkinkah pasang suami istri yang sama-sama mengejar surga ridha Allah Subhanahu wa taala bisa jatuh dalam pertikaian sengit hanya karena masalah dunia yang sepele? Mungkinkah seorang mukmin yang begitu mendambakan surga akan terpuruk dalam kesedihan hanya karena kesenangan dunia yang terluput darinya? Oleh karena itu, berikanlah setiap persoalan itu ukurannya dan timbangan setelah kadarnya masing-masing. Janganlah menyibukkan diri dengan perkara-perkara sepele hingga hal itu memalingkanmu dari perkara yang jauh lebih penting dan jauh lebih berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma Merupakan kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Buang segera pikiran-pikiran kotor dan murahan tatap dan bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik ayat-ayat kauniyah maupun syariah yang terpampang penuh dengan keindahan coba pandang langit yang luas awan yang indah gunung yang tinggi pepohonan yang hijau bunga yang bermekaran serta serangga yang berterbangan pikirkanlah penciptaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya bacalah ayat-ayat Allah yang mendatangkan kesejukan dan ketentraman hati. Niscaya hati kita akan merasakan kedamaian, ketenangan, dan bersemangat untuk meraih kebahagiaan-kebahagiaan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah, jagalah kami dari siksa neraka. Kita hidup untuk satu tujuan yang mulia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku semata, untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita hadir di dunia. Oleh sebab itu ikhwanifiddin, hindarilah ya biang kesengsaraan hati. Ya, hindarilah biang kesengsaraan hati, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Ini adalah aib yang sangat buruk, yaitu seseorang menyibukkan diri dengan aib orang lain, sementara ia lupa terhadap aibnya sendiri. Ibarat kata pepatah, semut di seberang lautan terlihat, sementara gajah di pelubuk mata tak terlihat. Waktu habis hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ibnu Qaymil jauziyah mengatakan di antara manusia ada yang tabiatnya seperti tabiat babi. Ia melewati makanan yang baik-baik tapi tidak menghiraukannya sedikit pun. Seperti itulah tabiat babi, menghinggapi kotoran dan mengabaikan yang baik-baik. Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Raudatul Uqala Barang siapa sibuk mengurusi aib orang lain dan lupa terhadap aibnya sendiri, niscaya hatinya akan buta. Badannya akan letih dan ia tak akan mampu meninggalkan aibnya sendiri. Sebab orang yang paling lemah adalah orang yang suka mencela manusia karena aib yang mereka miliki dan yang paling lemah dari itu adalah orang yang suka mencela orang mencela orang lain karena aib yang ia miliki. Sungguh ini adalah ciri orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ultimatum Ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبع ولا تتبعوا عورات عوراتهم فإنه من تتبع عورات عورات أخيه يتتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه walau fi jawfi rahlihi Hai orang-orang yang menyatakan Islam dengan lisannya namun iman belum lagi masuk ke, ke dalam hatinya Janganlah menyakiti kaum muslimin. Janganlah menjelek-jelekkan mereka. Janganlah mencari-cari kesalahan mereka. Sebab barang siapa mencari-cari kesalahan saudaranya sesama muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap membongkar kesalahannya. Dan siapa saja yang Allah ungkap kesalahannya, niscaya Allah akan membongkar seluruh rahasianya sampai rahasia dalam rumahnya. Abdullah bin Muhammad bin Munazil di dalam kitab Adabus Suhbah tulisan eh, As-Sulami disebutkan di situ bahwa orang mukmin ia mengatakan bahwa orang mukmin adalah orang yang memberi maaf kepada saudara-saudaranya. Dan orang munafik adalah orang yang suka mencari-cari kesalahan saudara-saudaranya. Aun bin Abdullah seperti yang disebut oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Dhammul Ghibah wan Namimah dia mengatakan, Aun bin Abdullah mengatakan, Tidaklah seseorang menyibukkan diri mencari orang lain, melainkan disebabkan kelalaiannya terhadap aibnya sendiri. Jadi seorang yang sibuk mencari, mengais-ngais mencari aib orang lain, itu mungkin disebabkan ia lalai terhadap dirinya sendiri. Coba simak juga tabib penyakit hati Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim Jauziyah berikut ini. Beliau mengatakan ia wajib menahan diri dari mencari, mencari aib orang lain. Seorang muslim wajib menahan diri dari mencari-cari aib orang lain atau sibuk memikirkannya. Sebaiknya ia menyibukkan diri memikirkan aibnya sendiri. Maka beruntunglah orang yang sibuk membenahi aibnya sendiri hingga terhindar dari mencari-cari aib orang lain. Dan sengsaralah Sengsaralah orang yang melupakan aibnya sendiri dan sibuk mencari aib orang lain. Yang pertama, yakni orang yang sibuk membenahi dirinya sendiri adalah tanda kebahagiaan, tanda orang bahagia. Dan yang kedua, yakni sibuk mencari aib orang lain adalah tanda kesengsaraan, tanda orang yang sengsara, ikhwani fiddin, para pendengar yang budiman. Sebab di dunia ini tak ada manusia yang sempurna. Dalam hidup ini kita bergaul dan berinteraksi dengan banyak manusia dengan berbagai macam tipe dan sifatnya. Baik itu suami, istri, anak, orang tua, karib kerabat, sahabat maupun tetangga. Merupakan sunnatullah. Tidak ada manusia yang terkumpul badannya semua kebaikan dan sifat yang baik. Sebagaimana pula tidak ada manusia yang terkumpul pada dirinya semua keburukan dan sifat yang buruk siapapun mereka kita pasti tahu bahwa ya eh, kita pasti akan mendapati pada dirinya sesuatu yang mengeruhkan sesuatu yang menyesakkan dan mengecewakan ya tidak ada manusia yang cocok 100% tidak ada perbedaannya ya tidak ada manusia yang sempurna ikhwan fillah karena kita bukanlah eh, manusia makhluk yang maksum demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebahagian kita sebagai ujian bagi sebahagian yang lainnya. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Jadi disitulah kita melatih kesabaran kita menghadapi beraneka ragam, ya banyak corak manusia, sifat dan tabiatnya. Allah jadikan sebahagian kamu sebagai cobaan ujian bagi sebagian yang lain agar kita bisa melatih mengasah kesabaran kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang mau bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dan tidak pula sabar terhadap gangguan mereka. Nabi mengatakan, al-mu'minul ladhi yukhalitun nas ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ala Mukmin yang berbaur, bermuamalah dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak juga sabar terhadap gangguan manusia. Hadis ini sahih disahkan oleh Al Albani di dalam Sahih Adabul Mufrad. Yaitu setelah dia menegakkan kewajibannya beramar ma'ruf nahi mungkar, tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah ya maka dia perlu bersabar ya bersabar di dalam menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah karena kalau dia tidak bisa kalau dia tidak sabar maka dia akan terjerumus dalam kekeliruan-kekeliruan misalnya terlalu cepat menjatuhkan vonis kepada saudaranya atau bahkan vonis kafir ataupun ya fasik dan sejenisnya ya hingga ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah dua orang Bani Israel dua orang Bani Israel yang bersaudara yang satu rajin ibadah sementara yang satu bergelimang dalam dosa yang rajin ibadah ini senantiasa menasihati saudaranya itu aksir Tahanlah berbuat jahat, tahanlah berbuat dosa. Tahanlah dirimu dari berbuat dosa. Namun saudaranya itu membantah dan mengatakan, apa urusanmu dengan diriku? Biarkan saja urusanku dengan Tuhanku. Begitulah hingga pada satu hari, ia melihat saudaranya itu berbuat dosa yang tidak bisa ditolerirnya lagi. Maka ia pun mengatakan, hilang kesabarannya. Ya, hilang kesabarannya terlontarlah dalam eh, dari lisannya ucapan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam sorga Allah tidak akan mengampunimu selama-lamanya maka Allah mengutus seorang malaikat untuk mencabut ruh keduanya lalu berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah berkata kepada yang rajin ibadah Apakah engkau tahu apa yang akan menjadi keputusanku Apakah engkau memiliki apa karunia yang ada di tanganku yaitu sorga bawa dia dan seret ke neraka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengampuni saudaranya itu dan memasukkannya ke dalam sorga coba lihat ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an kesalahan yang dilakukan oleh uh, oleh ahli ibadah ini satu kesalahan yang fatal yang satu eh, pertama adalah ya dia telah menjatuhkan fonis ya tidak pada tempatnya. Dia telah menjatuhkan satu vonis yang keliru. Yang keliru. Dia tidak sabar di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka kita harus sabar atas gangguan mereka. Jika ingin bahagia, maka kita harus pandai dalam bergaul, berinteraksi dengan manusia. Kita harus bisa menata hati dan perasaan sehingga hal tak mengenakkan dalam pergaulan tidak sampai membuat kita resah dan gelisah berkepanjangan. Sebab banyak orang yang memiliki kekuatan mental ya hingga mampu menahan diri saat menghadapi cobaan. Ya dengan kesabaran. Ya, nah demikian. Akan tetapi ya Uh, dia begitu resah dan gundah ketika menghadapi uh, apa namanya uh, menghadapi sikap atau perkara yang mengen, uh, tidak mengenakan dalam pergaulan. Dia kecewa dengan si fulan, kesal dengan si fulan, sakit hati pada si fulan, tersinggung dengan si fulan, benci dengan si fulan dan seterusnya. Kalau ia ingin mencari sahabat yang sempurna tak ada salah dan celahnya tidak dapat. Dia tidak akan menemukannya. Ujung-ujungnya dia tidak akan berteman dan bergaul. Begitulah dia, ikhwan fiddin. Manusia penuh dengan ya kita katakan kekurangan-kekurangannya. Ya, maka tak ayal lagi ikhwan fiddin hidupnya jauh dari ketenangan dan ketenteraman. Untuk mengatasi hal ini senantiasalah mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la yaf la yafrikanna mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ghairahu. Rasul berkata, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia benci salah satu akhlaknya, tentu ia ridho dengan akhlaknya yang lain dalam uh, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pelajaran yang berharga. Pertama, yaitu petunjuk bagaimana bergaul dengan setiap orang yang memiliki hubungan dan komunikasi dengan kita. Kita harus menyadari bahwa pada tiap pada diri tiap-tiap orang pasti terdapat kekurangan sesuatu yang tidak disukai. Bahkan kita tidak akan pernah mendapati seorang pun di sekitar kita baik suami, istri, anak, tarif kerabat, tetangga ataupun ya teman kecuali pada dirinya terdapat suatu keburukan yang mengeruhkan. Maka jika kita mendapatinya, segeralah padamkan ya dengan mengingat sisi positif dan kebaikan-kebaikan yang ia miliki sekecil apapun itu. Ingatlah bahwa ia masih lebih baik daripada orang lain. Ya. Kita memiliki sahabat yang soleh itu adalah aset yang berharga dalam hidup kita. Janganlah kita campakkan begitu saja. Karena belum tentu kita mendapatkan sahabat seperti itu, apalagi pada zaman sekarang ini. 1001 kaibilin mi'ah seperti eh, kumpulan onta yang banyak. La takadu tajidu fiha rahilah. Ya, jarang dan sangat langka kita dapati onta yang kuat yang bisa memikul beban. Begitulah ya, ya, kita katakan mencari sahabat yang soleh pada hari ini sangat sangat susah maka dari itu jika kita mendapatkan teman yang saleh, seakidah, semanhaj, teman yang saleh yang senantiasa membimbing kita, bisa membimbing kita kepada kebaikan. Jangan dicampakkan begitu saja, apalagi karena hal-hal yang sepele. Hendaklah kita memelihara hubungan baik dengannya. Kita harus segera sadar bahwa di sana banyak orang yang lebih buruk dan lebih parah darinya. Ya dengan melupakan ya kekurangan-kekurangannya, memaafkan kesalahannya, dan mengingat kebaikannya, niscaya persahabatan dan komunikasi akan tetap terjaga dan ketenangan pun akan tercipta. Yang kedua, hilangnya perasaan gundah dan resah, terjaganya kesucian hati, serta terpenuhinya hak-hak orang lain, hingga terjadilah keharmonisan di dalam hubungan kedua belah pihak. Siapa saja yang tidak bisa mengambil pelajaran dari sabda Nabi ini, Ah, dan lalu melakukan hal sebaliknya, niscaya ia akan jauh dari perasaan bahagia. Karena ia selalu melihat, mencari dan mengingat keburukan orang lain serta merupakan segala kebaikannya sehingga seakan-akan tak ada manusia yang baik. Ya, tak ada manusia yang baik dan tak ada yang eh, tak bersalah kepadanya. Nah demikian Ibn Orang yang seperti ini hatinya akan senantiasa resah akan senantiasa dipenuhi dengan kekalutan karena dipenuhi rasa sentimen pada setiap orang. Akhirnya terjadilah kekeruhan dalam pergaulan dan hilanglah kehangatan dan keharmonisan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini nggak ada yang selamat dari celaan. Mungkin hanya orang gila lah yang selamat dari celaan manusia. Maka jangan pernah mengharuskan dirimu dapat diterima oleh semua pihak. Dicintai semua orang terhindar dari segala celah di dunia. Sebab itu adalah keinginan dan angan-angan yang mustahil. Ada sebagian orang begitu terpengaruh dengan ucapan orang lain yang dialamatkan kepada dirinya. Hatinya menjadi gundah dan dadanya menjadi sesak. Jiwanya benar-benar tak rela mendengar kritikan atau ucapan miring yang keluar dari lisan manusia. Jika demikian, kapan ia akan mendapatkan ketenangan dan merasakan kebahagiaan? Orang yang bijak adalah orang yang dapat membedakan antara nasihat yang membangun dengan kritik yang ngawur. Hingga ia bisa mengambil sikap yang tepat dalam menanggapi keduanya. Ia bisa mengambil nasihat dan mengabaikan kritik-kritik yang ngawur, ucapan-ucapan miring. Inilah yang akan mendatangkan ketenangan hati Ikhwanifidin. Nasihat yang membangun adalah hadiah yang lebih berharga daripada harta. Orang yang bijak adalah orang yang dadanya selalu lapang menerima nasihat. Ia tahu bahwa nasihat itu akan akan membawa dirinya, akan membawa jiwanya menuju kesempurnaan. Hatinya hatinya akan merasa gembira ketika saudaranya memberikan peringatan kepadanya. Sebab ia merasa dirinya hampir terperosok ke dalam jurang, lalu saudaranya itu menarik tangannya hingga ia selamat dengan nasihat tersebut. Maka jika yang datang kepada kepada kita itu adalah nasihat yang berharga, sambut dan terimalah ini dengan segera. Bukankah orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa mengambil ataupun um, uh, bisa mengambil ibroh, ya bisa mengambil pelajaran, menarik pelajaran dari orang lain. Bukankah orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara, orang yang paling malang nasibnya adalah orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain? Ya, maka jika datang kepada kita nasihat yang berharga, nasihat yang membangun, sambut dan terimalah itu dengan segera. Bukankah Nabi mengatakan ad nasihat, nasihah? Kulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa a'immatil muslimina wa Agama itu nasihat. Bagi siapa kata sahabat? Nabi menjawab, bagi Allah, kitab-kitabnya, rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan segenap kaum muslimin. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Orang bahagia adalah orang yang bisa menerima dan mengambil faedah dari manfaat, eh, faedah dan manfaat dari nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya. Akan tetapi ketika kita telah melakukan yang terbaik dalam hidup ini, kebaikan yang didasarkan pada firman Allah dan sabda Rasulnya, dengan pemahaman salaful ummah, kita telah bersungguh-sungguh mengerjakan amal soleh, dan kita telah mengikhlaskan niat berkhidmat kepada kaum muslimin. Lalu datanglah celaan orang yang suka mencela, laumata laim, orang-orang yang gemar membumbui berita-berita yang tak jelas asal usul dan kebenarannya, orang-orang yang yang sakit jiwanya hingga telinganya begitu antusias mendengarkan katanya dan katanya lalu lisan mereka begitu mahir mengupas aib dan keburukan saudaranya nah jika demikian keadaannya jangan ambil pusing dengan kritik dan komentar ucapan miring mereka Bukankah kita sering kita dapati orang-orang bodoh yang berani mencela Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang jahil yang berani mencela Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah menciptakan dirinya memberikan eh, rezeki kepada mereka mereka kerap memprotes Allah karena mengatakan Allah tidak adil wal billah bukankah kita juga mendapati orang-orang jahil menghina dan mencaci para rasul hamba-hamba yang bertakwa mereka mencap rasul itu sebagai orang yang terkena sihir tukang sihir atau bah atau bahkan orang gila majnun Lantas apa yang akan kita prediksikan? Mungkinkah mereka bungkam terhadap kita? Sedangkan kita manusia biasa, bukan nabi yang kerap menyimpang dan keliru. Jadi nabi saja tidak ya kita terhindar dari celaan manusia. Nah, sesungguhnya setiap detik dalam kehidupan ini syarat dengan peperangan sengit, peperangan melawan setan. Baik setan-setan yang berwujud manusia, jin maupun manusia. Minal jinnati wan nas. Sebab mereka selalu bergandeng tangan untuk menghancurkan setiap kebaikan yang kita bangun. Setan-setan yang berwujud jin itu mengalir dalam aliran darah kita. Nabi mengatakan inna syaitan yajri minal insani majrodam. Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Mereka tak henti-hentinya berusaha melemahkan kita, memalingkan kita dari kebaikan. Sementara setan-setan berwujud manusia terus merongrong dan menimpakan keburukan kepada kita. Mereka eh, akan melontarkan kritik, celaan yang begitu pedas di telinga kita. Semua hal yang tak mengenakkan ini pasti akan kita hadapi selama kita menjadi orang yang baik, yang memberikan yang terbaik kepada manusia. Ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sangat sulit kita temukan manusia yang bersih hatinya dari sifat hasad dan dengki. Mereka akan marah ketika mendapati kita berada dalam kesalehan misalnya. Ilmu, pengetahuan, kedudukan. Mereka tak akan lega hingga kita meninggalkan segala kelebihan dan kebaikan yang ada pada diri kita. Jadi ikhwanifiddin, tak ada manusia yang selamat dari celaan manusia. Maka buang jauh-jauh segala ucapan mereka. Ya, jangan tanggapi segala ucapan miring yang mereka lontarkan dan janganlah itu membuat kita terhambat dari kebaikan. Nah kemudian ikhwanifiddin Jadilah kita manusia yang pemaaf Maka dari itu utamakanlah memberi maaf Memberi maaf kepada orang lain Dan mencari alasan untuk memberi maaf Mencari alasan untuk memberi maaf Walau kadang sukar untuk diterima Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ya'fu wal yasfahu Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang memutus nafkah kepada Mistah karena terlibat di dalam fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Nah ketika nyata siapa yang benar dan siapa yang salah Ternyata mistoh dalam pihak yang salah ya Maka Abu Bakar memutus nafkah tersebut Lalu turunlah ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkannya untuk memaafkan dan berlapang dada Al-afu wal-safah Memaafkan dan berlapang dada Legowo Merelakan Maka Abu Bakar pun mengatakan Bala ya Rabb Tentu saja ya Rob, kami sangat ingin mendapatkan ampunanmu. Maka beliau pun memaafkan eh, Miftah dan mengembalikan nafkah yang dulu pernah diberikan kepadanya. Ja'far bin Muhammad mengatakan, Apabila sampai kepadamu sesuatu yang engkau ingkari tentang saudaramu, maka carilah satu alasan baginya untuk diberi maaf. Sampai 70 alasan. Jika engkau mendapatkan alasan tersebut, maka jika tidak, katakanlah barangkali ia punya alasan yang tidak aku ketahui. Demikianlah seorang insan hendaklah mendahulukan ya kemaafan. Ya, janganlah mendahulukan dendam. Hamdun Al-Qassar mengatakan, apabila salah seorang saudaramu tergelincir dalam kesalahan, maka carilah 70 alasan untuk memberinya maaf. Dan jika hatimu berat untuk menerimanya, maka ketahuilah bahwa aib itu sebenarnya ada pada dirimu. Seorang mukmin adalah orang yang selalu mencari-cari alasan untuk memaafkan kesalahan saudaranya, sementara orang munafik adalah orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita kita cari alasan-alasan yang bisa untuk memberikan maaf kepadanya. Ya. Abdullah bin Amr menceritakan kepada kita, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, berapa kalikah kami harus memaafkan kesalahan pelayan kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam saja. Kemudian laki-laki itu mengulangi pertanyaannya dan Nabi tetap saja diam. Nah, ketika ia mengulangi pertanyaannya untuk yang ketiga kali, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Maafkanlah ia 70 kali setiap harinya. 70 kali setiap harinya. Kadang-kadang kita baru melihat satu kesalahan sudah mengatakan kepada kepada saudara kita tidak ada ampun, tidak ada maaf bagimu. Ini kejam sekali, Ikhwanifuddin. Anjuran Nabi sampai 70 kali sekalipun, carilah alasan untuk memberinya maaf. Untuk memberi maaf. Karena dengan kemaafan ini, ini bisa berlanjut kepada nasihat ya berlanjut kepada nasihat, dialog, akan terbuka komunikasi dengannya. Tapi kalau kita sudah kita putus dengan menolak memberi maaf, ya sudah tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi saluran saluran untuk saling nasihat menasihati. Maka dahulukanlah memberi maaf. Ya, dari situ kita akan bisa masuk kepadanya kepada saudara kita itu dengan nasihat, ya dengan bimbingan pengarahan. Demikian ikhwan fillah. Kita tahu bahwasanya teman kita itu, saudara kita itu, saudara kita itu salah dan perlu diluruskan. Maka salah satu bentuk nasihat adalah memaafkannya terlebih dahulu. Jadilah orang yang pemaaf. Jadi sesungguhnya sifat suka memaafkan akan membuat jiwa lapang dan hati tenteram. Ya, bukankah kita ingin mendapatkan kemaafan juga dari Allah Subhanahu wa taala? Maka berilah maaf kepada orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu kama ahsanallahu ilaihi maka berbuatlah baik ya kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian di dalam apa saja yang kita lakukan, ibadah, kebaikan yang kita lakukan, hendaklah kita ikhlaskan itu lillah. Jangan lihat dan, dan jangan pandang orang lain. Jangan harapkan penghormatan dan ucapan terima kasih mereka. Kadang-kadang itu akan membuat kita sempit dan akan mengeruhkan keikhlasan kita. Kebahagiaan yang hakiki hanya dapat diraih oleh seorang hamba yang mukhlis. Maka jika ingin bahagia, yakinkan dirimu untuk tidak meminta balasan dan penghormatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kebaikan yang engkau berikan kepada sesama. Ingatlah bahwa hal itu adalah urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala maka jangan terlalu hiraukan pujian dan penghargaan orang orang yang telah engkau beri kebaikan sebagaimana jangan hiraukan sikap angkuh mereka yang tak tahu berterima kasih simaklah firman Allah Subhanahu wa taala innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya jadi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain ya hendaklah diniatkan ikhlas lillah mencari ridha Allah dan jangan harapkan ucapan terima kasih dari manusia. Ketahuilah siapa saja yang berbuat kebaikan maka balasannya tak akan hilang begitu saja. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Demikian pula pengakuan di sisi Allah dan di sisi manusia juga tak akan sirna. Ya, lihatlah ikhwan para pendengar yang budiman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberi rezeki kepada mereka. Tujuannya adalah agar mereka mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya banyak manusia ingkar kepada penciptanya dan tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki ini kepada mereka. Maka dari itu tak perlu merasa heran dan pusing ketika mendapati manusia itu mengkufuri kebaikan yang kita berikan. Toh kebaikan Allah saja mereka kufuri, apalagi kebaikan kita manusia. Maka jangan harapkan ya jangan sekali-kali kita mengharapkan ucapan terima kasih dari mereka. Mereka mengubur habis dan melupakan begitu saja kebaikan yang kita suguhkan. Bahkan ada juga di antara mereka yang memasang kuda-kuda untuk memusuhi kita. Ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Mereka memendam memendam dendam kesumat bukan karena apa-apa, melainkan karena kita telah berbuat baik kepada mereka. Ada juga manusia yang seperti itu. Bukankah mereka juga melakukan yang, hal yang sama kepada Allah dan Rasulnya? Coba lihat firman Allah ya, dalam surah At-Taubah ayat 74. Wa mana qawmu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlih dan mereka tidaklah mencela Allah dan Rasulnya ya memarahi Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka maka ketika engkau mendapati manusia melupakan dan mengubur habis kebaikanmu janganlah merasa kecewa dan berkecil hati ya peliharalah keikhlasan ya kita di dalam berbuat kebaikan berbahagialah sebab yang akan memberikan imbalan kepada kita adalah zat ya adalah Rab yang perbendaharaannya tak akan pernah habis selama-lamanya. Tetaplah berbuat baik kepada manusia dan alangkah manu mulianya jika kita memaafkan sikap mereka apa namanya sikap-sikap mereka tersebut. Ya, nah demikian ya Berbuat baiklah ya semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala hingga kita berhak meraih kesuksesan ya dunia maupun akhirat. Ingatlah bahwa kemarahan dan keingkaran orang lain terhadap kebaikan kita tak akan mengganggu dan merugikan kita sedikit pun. Selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab kita adalah orang yang berbuat kebaikan sedang ia adalah orang yang berbuat kejahatan. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Bukankah orang yang memberi maaf lebih mulia daripada yang diberi maaf? Demikian Ikhwanifiddin. Ya, tidak heran karena tabiat manusia itu memang begitu cepat melupakan kebaikan bahkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana dur da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali eh, melalui jalan yang sesat. Seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Seperti itulah watak dasar manusia ingkar kepada Rabbnya. Wakanal insanu kotoroh. Wa kanal insanu kafuro. Itu adalah sifat-sifat dasar manusia, ikhwan Maka jika demikian sikap mereka kepada Allah, lalu bagaimana pula sikap mereka kepada sesama? Maka dari itu ikhwan rahimani wa tidak jangan heran dan jangan berkecil hati melihat ada orang-orang dan manusia yang sifatnya seperti ini. Membalas air susu dengan air tuba. Nah demikian. Kebaikan kita justru ya dibalas dengan keburukan ya janganlah kita berhenti berbuat baik karena itu ya janganlah kita berhenti menahan diri dari kebaikan hanya karena hal-hal seperti itu ingatlah surga Allah yang kekal selama-lamanya yang merupakan balasan janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa sari'u sariu ila maqfiratim min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard lil muttaqin segeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa mengingat surga Allah ini akan bisa menjadi pengobat hati kita pelipur lara kita surga yang Allah gambarkan seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi hamba-hambanya yang beruntung yang bertakwa dan demikian ikhwanifiddin ketika kita sakit ingatlah surga yang penduduknya akan tetap sehat dan tak akan pernah sakit selamanya ketika kita bersedih. Ingatlah sorga yang penduduknya selalu bergembira dan tak akan pernah sedih selamanya. Ketika kita tertimpa musibah dan penderitaan, segera ingat sorga yang penduduknya senantiasa bahagia dan tak akan pernah merasakan penderitaan kesengsaraan selama-lamanya. Ketika tubuh telah kusut termakan usia, ingatlah tentang penghuni sorga yang selalu muda dan tak akan pernah tua. Ketika kita didera berbagai macam problem kehidupan, ingatlah kehidupan sorga yang isinya adalah kesenangan Ketika Allah mengambil orang yang kita kasihi, ingatlah bahwa di surga kelak tak akan ada kematian dan perpisahan. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis digambarkan kepada kita bahwa ada seorang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Namun telah ditulis di Lauhul Mahfuz dia adalah penghuni surga. Lalu dia dimasukkan ke dalam sorga sesaat saja, lalu dikeluarkan dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Maka dia mengatakan, tidak ya Rob, aku tidak pernah mengenal kesengsaraan. Lalu di, ada seorang penghuni neraka yang paling senang hidupnya di dunia. Nggak ada orang yang lebih senang hidupnya daripadanya. Orang yang paling senang sedunia ini. Bahkan dalam sejarah dunia ini orang yang paling senang. Nggak ada yang lebih senang darinya. Namun telah tertulis di lawahul Mahfuz dia adalah penghuni neraka. Maka dicelupkan dia sekali celup saja ke neraka lalu diangkat kembali dan ditanyakan kepadanya, "Apakah engkau pernah merasakan kesenangan?" Maka dia mengatakan, "Ya Rob, aku tidak pernah mengenal kesenangan." Nah, itu baru sekali celup saja ke neraka, ikhwani fiddin. Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah ya eh, apa namanya kajian kita ataupun nasihat yang bisa kita sampaikan, pelajaran yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya khususnya bagi saya dan bagi para ikhwah sekalian, para pendengar yang berbahagia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.